Karena menuntut ilmu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim maupun muslimah. Dan baru saja kita dengarkan penyampaian ilmu tausiah ataupun muhadharah yang disampaikan oleh Ustazuna Abu Ubaidillah Fauzan bin Abdul Karim hafizahullah taala wa ra'ah dan beliau adalah orang yang paling banyak berjasa di dalam kehidupan saya ba'da fadlillah beliau adalah orang yang banyak memberikan bimbingan banyak memberikan ilmu dan beliau bagi saya seperti orang tua Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang besar kepada beliau lebih dari apa yang telah beliau amalkan di dunia dan di, ah, di akhirat nantinya dan semoga Allah SWT memberikan kekokohan kepada beliau keistiqomahan hingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan mengumpulkan kita semuanya di surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Naam, ikhwani fillah Wa rahimani Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita asbab sa'adatil usrah yaitu sebab sebab yang bisa mendatangkan kebahagiaan rumah tangga kebahagiaan rumah tangga pembahasan yang seperti ini bukan berarti hanya untuk orang-orang yang sudah berumah tangga. Tidak. Pembahasan yang seperti ini umum sifatnya. Baik yang sudah berumah tangga maupun yang akan berumah tangga. Karena semua yang hidup pasti nantinya ingin berumah tangga. Ada yang nggak ingin berumah tangga? Pengen kan? Pasti pengen. Nah, maka perlu terlebih dahulu untuk memiliki ilmu sebelum membina rumah tangga tersebut sehingga ketika memasuki jenjang rumah tangga sudah memiliki ilmu untuk dipraktekkan guna membina keluarga sakinah mawaddah, rahmah, keluarga yang bahagia, yang tentram, aman. Nah, kata al-muallif, hafidzahullah taala, wal ma'lumu anna al-usrah mukawwanatun min aslin wa far'in. Kata beliau, hafizahullah ta'ala, sudah menjadi perkara yang maklum yang namanya keluarga itu terdiri dari asal dan far. Asal itu pokok, pokok daripada keluarga dan cabangnya. Far'on itu cabangnya. Fa'asluha az-zawjan. Inti daripada keluarga itu suami istri. Suami sendiri nggak jadi keluarga. Nah, istri sendiri juga tidak. Suami istri menjadi keluarga. Itulah inti atau pokok daripada keluarga. Wa furu'uha thimaru zawaj. Sedangkan cabangnya yaitu buah daripada pernikahan. Al-abna minat dukuri wal inas. Siapa mereka? Hasil daripada hubungan pernikahan anak-anak. Itu cabangnya. Anak-anak baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Wal ma'lumu annahu idza hasanat saadatu lil asr in akasat tilka sa'adatu 'alal abna dan menjadi perkara yang maklum pula kalau inti daripada keluarga itu bahagia maka kebahagiaan itu akan merambah kepada anak-anaknya kalau orang tuanya itu bahagia anak-anaknya juga akan merasakan kebahagiaan kalau orang tuanya dalam keadaan berantakan setiap hari cekcok. Anak-anaknya tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Dari mana bahagia? Lari. Kadang ada yang lari anaknya mencari kebahagiaan hidup. Lari ke tempat simbahnya. Kenapa? Cari kebahagiaan hidup. Enggak di rumah enggak ada kebahagiaan hidup. Demikian keadaannya wal ma'lumu kulli ahadin anna kulla insanin yarghabu fi an takuna sa'adatu fi baiti dan maklum menjadi perkara yang maklum pula bahwa setiap orang setiap insan pasti menginginkan kebahagiaan itu ada di dalam rumah tangganya tentu itu perkara yang tidak bisa dipungkiri lakinnal turukan nasi karena tanawwa'at akan tetapi jalan di dalam menggapai kebahagiaan itu berbeda-beda semua orang ingin hidup bahagia dan semua orang berusaha untuk mencapai kebahagiaan yang ingin dia gapai. Pasti ingin menuju kepada kebahagiaan. Tetapi cara setiap orang itu berbeda-beda. Ilmu dan anggapan seseorang di dalam menggapai kebahagiaan itu berbeda-beda. Ada yang lewat sana, ada yang lewat sini, beranggapan oh lewat sana bisa, lewat sini bisa, lewat sana. tanawwa'at fi tahqiqi hadhihi sa'adah. Berbeda-beda jalan mereka. Cara pandang mereka untuk menggapai kebahagiaan itu berbeda-beda. Faminan nasi man dhanna anna sa'adata fi jami' fi jam'il awal amwal. Faja'ala himmat faja'ala hammahu takthirul amwal. Ada orang-orang yang beranggapan bahwa kebahagiaan itu bisa digapai kalau menjadi orang yang kaya. Banyak orang yang beranggapan seperti itu. Ini tidak dipungkiri. Banyak orang yang beranggapan kalau saya kaya, pasti saya akan bahagia. Sehingga sehingga waktu dia setiap hari dia gunakan untuk memperbanyak harta. Harta pokoknya harta harta sampai terkadang tidak kenal waktu. Malam gunakan untuk bekerja. Siang dari pagi sampai sore kurang pagi sampai pagi lembur. Untuk apa? Untuk dapatkan harta yang menurut dia sumber dari kebahagiaan. Sampai-sampai dia tidak membedakan dari mana dia mendapatkan harta itu. Tidak peduli apa dari harta yang halal atau yang haram. Harta itu dia dapatkan dari cara yang halal ataukah cara yang haram, dia tidak peduli. Sehingga pokoknya ngambil punya orang lain yo. Iya. Korupsi ya, iya. Untuk apa? Untuk banyak harta. Karena menunggu, menurut anggapan dia kalau banyak hartanya itu hidup bahagia. Fa'asbaha yabhasu an taksiril amwali sehingga setiap harinya dia berusaha untuk memperbanyak hartanya. Usaha ini dilakukan, usaha itu dilakukan, usaha ini untuk memperbanyak hartanya. Wa ahmala usrata. Tetapi dia melalaikan keluarganya lalai keluarganya lalai istrinya lalai anaknya ditinggal untuk apa? untuk mencari harta yaghibu anhum aktsaral waqt dia meninggalkan keluarganya dalam banyak waktunya Sering dia tinggalkan keluarganya, safar ke sana. Safar ke sana. Padahal yang namanya istri Padahal yang namanya anak itu ingin kalau ayahnya itu di dekatnya tidak jauh-jauh kalaupun meninggalkan ya jangan lama-lama Nah, tidak percaya tanya, tanya sama istri atau masing-masing atau anak. -anak. Pengennya seperti itu bersama hidup di dalam keluarganya. Ini bukan berarti tidak boleh bekerja ya. Jangan dipahami seperti itu. Kerja untuk memenuhi keluarga perkara yang wajib untuk. Tetapi jangan sampai melalaikan ketaatan dari Allah Subhanahu wa taala jangan sampai pekerjaan itu melalaikan keluarga terutama istri dan anak-anak yang butuh perhatian dari seorang suami. Demikian juga mungkin ada ibu ibu atau istri karena juga pengen hartanya banyak ikut bekerja ayahnya ngantor ibunya ngantor anaknya ikut siapa keliaran atau mungkin kalau mungkin dititipkan sama pembantu dititipkan ke tempat penitipan padahal yang namanya anak itu sangat membutuhkan kasih sayang dari orang tua. Kasih sayang dari orang tua. Membutuhkan perhatian. Nah, perhatian dari orang tua. Kasih sayang dari orang tua sangat dibutuhkan oleh anak. Nah, kalau tidak dapat perhatian dari ibunya, tidak dapat perhatian dari ayahnya, dari siapa dia akan mendapatkan perhatian. Ya. Ketika sudah besar dia haus kasih sayang. Merasakan begitu haus kasih sayang. Sewaktu kecil ketika dia ditinggalkan itu haus kasih sayang dari orang tua sehingga berusaha untuk mencari kasih sayang tersebut karena tidak mendapatkan kasih sayang itu dari orang yang diharapkan akhirnya lari mencari sesuatu yang mau menenangkan dia lari untuk mendapatkan kebahagiaan hidup itu sehingga menempuh jalan yang salah melakukan ini berbagai macam penyimpangan kenapa? karena tidak dapat kasih sayang dari orang tua tidak dapat perhatian dari orang tua Nah, memperhatikan anak itu tidak cukup dengan harta. Sebagian orang tua, sebagian bapak menyangka kalau sudah memberikan harta kepada anaknya itu sudah cukup. Sudah dibiarkan tinggal berbulan-bulan, ditinggal setiap harinya. Ketemu bapaknya mungkin cuma satu jam mau tidur. Itu pun kalau ketemu. Ada yang ketemu bapaknya seminggu sekali. Ya. Ada pula yang ketemu ibunya, demikian pula orang tuanya. Dari mana kebahagiaan itu akan datang? la yas'alu anhum dia pergi dalam banyak waktunya tidak bertanya tentang keluarganya bagaimana keadaan istrinya bagaimana keadaan anak-anaknya tidak ditanyakan merasa masa bodoh, masa bodoh yang penting mengumpulkan harta yang penting bisa menafkahi keluarganya tidak seperti itu وَإِذَا قِيلَ لَهُ لِمَاذَا لَا تُرَاعِي أُسْرَتَكَ Kalau ditanya, kenapa kamu tidak memperhatikan keluargamu? Ya tidak. Dia marah. Apa jawabannya? Qala kaifa la ura'i usrati wa na'at'abu nafsi min ajli an atiyahum bil amwal. Kalau ditanya seperti itu, dia akan marah. Siapa bilang saya tidak memperhatikan keluarga? Dia akan menjawab seperti itu. Saya bekerja mati-matian itu untuk mencukupi keluarga. Eh, kata dia seperti itu. Tapi lihat keadaan anaknya terbengkelai. Seperti anak tidak terurus. Padahal orang tuanya orang tua dalam kehidupan mapan misalnya tidak terperhatikan kasih sayang dari orang tua kurang fala yuhaqqiqu sa'adata lahum wala sehingga karena keinginannya hanya untuk menumpuk harta saja akhirnya kebahagiaan itu juga tidak datang tidak bisa membahagiakan keluarganya, tidak bisa membahagiakan istrinya, tidak bisa membahagiakan anak-anaknya, tidak bisa pula membahagiakan dirinya sendiri. Meskipun banyak hartanya, meskipun bertumbuh-tumbuh hartanya. Mobilnya lima misalnya. Sepeda motornya seratus Dijual lagi. rumahnya bertingkat-tingkat. Hmm. tapi tidak di rumah susun. Bertingkat-tingkat. Tapi kenapa? Karena kurang memperhatikan keluarganya. Kurang memperhatikan anak-anaknya. Nah, Bahkan sebagian orang semakin banyak hartanya semakin apa? Semakin susah. Nah, karena tujuan daripada mengumpulkan harta tadi sudah salah. Qala wa nasi man dhanna anna al usrati fi awladi faqat. Ada juga yang beranggapan Kebahagiaan hidup itu bisa dia gapai kalau banyak anak. Sing penting banyak anaknya. Terus karena ingin banyak anak tentunya ingin banyak. Anda <laughs> menjawab. Ya? Boleh apa? boleh sampai empat nah fasa'a fi taktsiri auladi sehingga dia pun apa berusaha untuk memperbanyak keturunannya lakinnahu ja'ala dzalika malhatan lahu akan tetapi ini perhatikan Bukan berarti memperbanyak keturunan itu tidak disyariatkan. Disyariatkan. Kita disyariatkan untuk memperbanyak keturunan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan membanggakan umatnya kelak pada yaumul kiamah. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan tazawwadu tazawwaju alwalud wadud nikahilah wanita-wanita yang alwalu subur. Untuk apa? Ya, biar bisa melahirkan dengan jumlah yang banyak. Al-wadud yang penuh kasih sayang, perhatian. Perhatian kepada suaminya, perhatian kepada istrinya, eh, kepada suaminya. Nah, disyariatkan. Akan tetapi ketika perkara itu menjadikan dia lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang tidak dibenarkan. Karena yang namanya istri, yang namanya anak itu fitnah ujian bagi seorang suami. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu fitnah. Bahkan di antara istri, di antara anak-anak itu ada yang menjadi musuh kita. Musuh bukan berarti memusuhi. Tapi bagaimana? Dia menjadi musuh karena mendorong orang tuanya. Istri mendorong suaminya untuk melalaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu dengan perilakunya di bujuk suaminya didorong suaminya untuk menjauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala fitnah ujian. Seorang suami pengennya melihat istrinya bahagia. Si istri pun begitu. Pengen suaminya punya pekerjaan yang mapan, punya harta yang banyak, punya penghasilan yang tetap. Didorong lagi. Namun ternyata hal itu sebagian orang menjadi fitnah baginya. Sehingga apa? Melalaikan taklim, melalaikan tolabul ilmi untuk apa? Mencari harta. Lalai dari sholatnya untuk cari harta. Lalai dari ketaatan-ketaatan yang lain karena untuk menyenangkan istri dan anaknya. Nah, fakana haluhu anhaakum takatsur hatta zurtumul maqabir. Sehingga jadilah orang seperti itu keadaannya sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhaakumut takatsur. Sungguh bermegah-megahan itu telah melalaikan diri kalian. Bermegah-megahan dalam hal apa? Dalam hal harta, dalam hal anak, keturunan. Itu kan yang ada di dalam kehidupan ini. Kalau anaknya sudah merantau jauh, bawa pulang bawa mobil, wah anakku ini bawa mobil, sukses anak saya. Bangga. Wah anak saya lulus ini sarjana. Bangga kan? Anak saya jadi abri, jadi tentara, jadi dokter, jadi apa lagi bangga orang tua itu masing-masing membanggakan diri alhaakumut takatsur yang seperti itu melalaikan seseorang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala melalaikan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala hatta zurtumun maqabir sampai kalian mengunjungi kuburan yakni dikubur Nah. Falam tahaqqaqat lahu sahada. Namun ternyata juga tidak ada kebahagiaan yang bisa dia gapai. Sudah berusaha seperti itu. Tapi anaknya jadi melalikan dia. Setelah banyak anak, lalai dia dari taatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai dari sholatnya, lalai dari majelis ilmunya, lalai dari membaca Al-Quran, lalai dari mengingat Allah Subhanahu dan seterusnya. Kalau wa kathirun minan nasi dhanna anna sa'adata fi jam'il malahi fil buyut. Ada pula sebagian orang yang memiliki anggapan kebahagiaan itu bisa digapai dengan mengumpulkan seluruh hiburan dan permainan di rumahnya. Dia memiliki persangkaan seperti itu. TV dimasukkan, PS masukkan, mainan anak-anak masukkan, VCD player masukkan. Untuk apa? untuk kebahagiaan katanya. Kurang pasang parabola. Semua permainan dan hiburan dimasukkan ke rumahnya. Dia sangka kalau sudah seperti itu rumah tangga akan bahagia. Anak-anak akan bahagia. Ternyata tidak kita terkadang sebagai contoh kecil saja kita terkadang ingin anak itu bahagia dengan kita belikan mainan lah apa mobil-mobilan atau apa. Ternyata apa? Terkadang mobil ini jadi permasalahan bagi kita dan anak kita dan antara anak-anak itu sendiri. Ya. Nah, anaknya empat misalnya, dibelikan satu <laughs> rebutan Demikian pula yang lainnya. Itu contoh kecil saja. Nah. Fa'atali usratihi bi anwa'il malahi sehingga dia datangkan semua alat-alat hiburan dan permainan ke rumahnya. Penuhi semuanya. Yuridu an yus'idahum bi Dengan tujuan untuk membahagiakan mereka menurut anggapan dia. Fama ada Ternyata tidak pula me, menim, menyebabkan kebahagiaan. Tidak ada kebahagiaan yang bisa didapatkan. Ya kalau dapat kebahagiaan cuma sebentar. Ada pula yang beranggapan yang lain kalau jadi orang yang terkenal dia akan bahagia. Entah itu jadi artis, jadi pemain atau atlet terkenal, pemain sepak bola, pemain macam-macam. Menurut dia kalau sudah seperti itu akan bahagia. Ternyata itu juga tidak bukan jalan yang benar. Ada pula yang berkeliling dunia untuk mendapatkan kebahagiaan. Datang ke, negeri lain, datang sana lagi, ke negeri lain sana, ke negara lain untuk dapatkan kebahagiaan. Gak dapat bahagia. Nah, wallahu a'lam bishawab. Qala hafidullah id as-sa'adatu rahatul qalb wa tumaninatu wa amnu wa sururu wa zawalu humumihi wa humumihi wa irtiyahul insani liman yusharikuhu hayatahu fi baiti sebab kata beliau yang namanya kebahagiaan itu adalah rahatul qalb. Tenangnya jiwa. Kebahagiaan. Sebelum kita membahas apa atau sebab-sebab yang bisa mendatangkan kebahagiaan, kita perlu tahu apa sih sebenarnya kebahagiaan itu. Kebahagiaan itu apa? Di sini beliau menjelaskan. Yang namanya bahagia itu tenangnya hati. Hatinya tenang wa tumakninatu tumakninah tentram hatinya tenang tentram wa amnuhu aman merasakan keamanan tidak merasa takut wasururuh dan kegembiraan daripada hati itu itulah kebahagiaannya hatinya tenang tentram aman ya, dan merasakan kebahagiaan hidup. Kebahagiaan, bahagia. Kemudian hilang gundah, gulana yang ada padanya, hilang kesedihannya. Kalaupun ada sebentar saja. Tidak lama-lama. Segera bisa diatasi kegundahan tersebut. Ketakutan itu segera hilang. Kesedihan demikian pula. Kalaupun ada sebentar. Wartiyahul insan liman yusyarikuhu hayatahu fi baiti Dan senangnya seseorang dengan orang yang menemani dia hidup di keluarganya. Senang antara istri dengan suami saling menyenangi senang. Demikian Suami senang dengan istrinya, istrinya senang dengan suaminya, suaminya senang dengan orang tua, eh, dengan anak-anaknya. Demikian juga istri Orang tua senang dengan anak-anaknya. Anak-anak senang dengan orang tuanya. Berbeda kalau sudah timbul ketidaksenangan Misalnya anak tidak senang dengan orang tuanya. Apa yang terjadi? Orang apa yang dirasakan oleh anak? Tidak bahagia. Demikian pula orang tuanya. Kurang bahagia karena ada tanda tanya. Kenapa anak saya kok seperti ini? Kenapa anak saya bersikap pada saya seperti ini? Menimbulkan berbagai macam masalah, ketidaktenangan ketidaktentraman menimbulkan kesedihan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Itulah kebahagiaan. Hati tentram, tenang, aman, hilang kesedihan dan kegundahannya dan senang dengan orang-orang yang hidup bersamanya. Nah, kalau seandainya saja keluarga besar misalnya, ada kakek, nenek, ayah, ibu, anak-anak. Si istri misalnya tidak senang dengan mertuanya. Apa? Ada masalah. Kira-kira bahagia tidak dalam keluarga itu? Kalau tidak segera diatasi, tidak akan bahagia menjadi permasalahan yang akan menghilangkan ketenangan hati, ketentraman hati. Tinggal di rumah merasa tenang, tenang. Tapi kalau ada masalah, pengennya kan pergi dari rumah. Pengennya pergi dari, apalagi ada situ ada orang yang dia benci, ada orang yang dia tidak senangi ketemu saja tidak mau. Nah. kalau wa inna lisa'adati asbaban wa abwaban sanuhawilu fi hadhihi lailah tahdida ba'dhi asbabiha. Dan sesungguhnya kebahagiaan itu memiliki sebab-sebab. Kebahagiaan itu punya sebab-sebab dan pintu-pintunya. Artinya kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan yang harus berusaha. Harus berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Tidak akan datang kebahagiaan itu sendiri dengan sendirinya tanpa kita usahakan. Sanuhawilu fi hadhihi lailah tahdida ba'dhi asbabiha dan pada malam hari ini akan ini beliau sampaikan pada malam hari. Ini pada maghrib kita akan membahas sebagian sebab-sebabnya. Wafat fatha abu abwabiha dan akan kita akan buka sebagian pintu-pintunya. Wa ma ahwajana ila hadzal amr. Alangkah butuhnya kita pada urusan ini. Wa ma ahwajana an natahaddatsa an sa'adatil usr fi hadzal zaman dan alangkah butuhnya kita membahas tentang kebahagiaan rumah tangga pada zaman ini, pada waktu-waktu kita ini. Aladika surat fihil mulhiyat yang mana banyak sekali faktor-faktor yang melalaikan me, menyimpangkan seseorang dari kebahagiaan. Banyak sekali. Wa asbaha afradul usrah yattajihuna ila an yanzalika kullu wahidin minhum fi amalihi al khas di mana masing-masing individu mereka menutup diri melakukan pekerjaan khusus mereka, aktivitas mereka yang khusus, yang nggak ingin diganggu. Masing-masing ayah pengennya bekerja, jangan diganggu ibu pengennya juga bekerja dan diganggu anak-anaknya pengennya main juga diganggu pengennya seperti itu sehingga tidak ada perhatian tidak ada perhatian antara keluarga itu Gaza al-inter al-internet buyutan. وأصبح بعض الأزواج منغلقين في بيوتهم على هذا الجهاز internet itu menjajah rumah kita masuk ke rumah-rumah kita tanpa bisa dibendung sehingga sebagian suami menutup diri menyibukkan diri dengan media tersebut dekati anaknya oh, sana sana dekatin istrinya terus nanti nanti gitu demikian pula si istri dekatin anaknya main-main sama, kalau anaknya pengen kasih sayang suruh main-main terus dekati baru jangan ganggu umi jangan ganggu ibu al abna'u yabta'idu nabihi an walidihim sehingga anak-anak menjauh dari orang tuanya gimana tidak jauh saya mau dekat ayah-ayah marahi saya terus ya. Gak mau diganggu saya kan pengen main-main sama Abi, sama Abah, sama Ayah, sama Bapak ibu punya juga Saya pengen dekat dengan ibu, tapi nggak mau diganggu. Nah. Bahkan kadang marahi, sering marahi saya karena mengganggu katanya. وأصبح الأبناء يبتعدون به عن والدهم ومن الناس من أصبح منغلقا على نفسه بقنواته بقنواته ada pula sebagian manusia yang setiap harinya menutup diri dengan aktivitasnya masing-masing acara masing-masing punya acara. Ya. Fahada ala konas ini kalau punya orang punya TV misalnya. Nah, ini nyaksikan siaran itu, nyaksikan siaran itu. Wadakalayu hebuha yuhibbuha yang ini tidak senang atau punya mainan ini dia nggak senang. Ya. Akhirnya apa? fayastaruna lahu jihazan akhar yajlisu alaihi akhirnya apa beli sendiri TV beli sendiri PS misalnya untuk untuk apa untuk sendiri biar apa nggak ada yang ganggu kita demikian seterusnya dalam masalah yang lainnya pula. Wa asbaka katsirun minna yash'uruna bil ghurbah fi buyutihim. Sehingga mayoritas kita merasa asing di rumahnya sendiri. Seakan-akan orang asing. Seakan-akan tamu dari jauh padahal di rumahnya sendiri. Nah, وحصل الجفاف في على في علاقات الزوجين ببعضهما dan terjadilah kekakuan hubungan suami istri satu dengan yang lainnya wa ilaqatil walidaini bil abna terjadilah kekakuan ketidakharmonisan hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya wa ilaqatil abna'i bi waladayhim demikian juga hubungan anak dengan orang tuanya wa ilaqati al-ikhwah ma bainahum hubungan antara saudara dengan saudara saudara dengan saudarinya saudari dengan saudaranya menjadi tidak harmonis fama ahwajana ma'asyaral fudala ila an natahaddatsa an asbab sa'adatil usrah jadi alangkah butuhnya kita ma'asyaral fudala saudara-saudaraku yang mulia untuk membahas sebab-sebab kebahagiaan hidup ini butuh sekali kita. Apa kiranya yang bisa mendatangkan kehidupan yang bahagia? Kehidupan yang mendatangkan ketenangan jiwa, ketentraman hati. Nah, tidak dipungkiri kita punya harta itu bisa membantu untuk kebahagiaan hidup. Punya anak yang banyak juga membantu tetapi itu bukan faktor aslinya Bukan sebab utama untuk bisa hidup bahagia Lalu apa sebabnya? Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya Dan nanti kita akan masuk pada sebab yang pertama Itu sebab dasar yang mendasari kehidupan rumah tangga itu menjadi kehidupan yang bahagia wa nasallaha lana wa semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa hidup bahagia di tengah-tengah keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita juga akan mendapatkan kebahagiaan hidup nantinya di yaumil akhir. Wallahu taala a'lam bissawab. ونكتفي وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم